Di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya putra-putri anak keturunan. Tebnam yang merupakan yang apabila kita mendidiknya dengan terbiatan islamiyatan maka keberadaan putra putri itu merupakan zakhirah merupakan aset bagi kita semuanya yang akan kita tebnam rasakan manfaat dan faedahnya hatta sekalipun kita telah tebnam tutup usia dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah." Apabila seorang mati maka putus segala amalan kebaikan dia dengan seorang datang ajalnya meninggalkan alam dunia maka terputus segala kesempatan eh, segala amalannya tidak bisa lagi mengerjakan sholat tidak bisa lagi untuk berpuasa, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Semua amalan terputus, semua kesempatan untuk menambah amalan kebaikan telah terputus. Illa an salas, au min salas, kecuali dari tiga perkara. Dari tiga perkara disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah sodakatin jariah. sedekah jariah yang dahulu ketika dia hidup dia sedekahkan dan manfaatnya tetap berlangsung, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Yang berikutnya adalah au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang bermanfaat. Ketika dia hidup dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan itu terus diajarkan kepada generasi yang berikutnya atau dia menulis sebuah buku yang menjelaskan tentang Vietnam ilmu syariah maka dia tetap mendapatkan pahalanya enggak terputus. Yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah atau putra putri yang saleh yang mendoakan kepadanya. Vietnam jalan Allah wa iyyakum minas salihin semoga Allah menjadikan kita semua termasuk di antara orang yang saleh dan menganugerahkan kepada kita semua putra-putri yang saleh. Ikhwati bidin rahimani wa rahimakumullah kita sebutkan tadi bahasanya di antara kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dan wajib kita untuk bersyukur adalah nikmah ad-duriyah. Nikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua putra-putri anak keturunan yang saleh dan salihah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum dzurriyyatan banina wa hafadatan." wa razaqakum minat tayyibat afa bil batil tu'minun aw yu'min wa bil wa bi ni'matillahi hum yakfurun Allah Subhanahu wa taala berfirman Wallahu unam wallahu ja'ala lakum min min anfusikum azwaja dan Allah menjadikan dari diri-diri kalian pasangan Allah jadikan bagi kita semuanya pasangan hidup yang laki-laki mendapatkan istri yang perempuan mendapatkan suami dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari pasangan hidup kita tersebut anak keturunan banina wa hafadah anak-anak dan cucu-cucu dan lebih daripada itu kata Allah wa razaqakum minat dan Allah menganugerahkan kepada kalian di antara harta yang baik. Awabil batili yu'minun wa bi tamnam wa bi ni'matillahum yakfurun. Adakah mereka itu beriman dengan kebatilan sementara dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka mengkufurinya. Syahid yang kita maksudkan dari ayat tersebut bahasanya keberadaan putra-putri anak keturunan merupakan nikmah adimah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya Tebnam yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ikhwati bidin rahimani rahimakumullah. Keberadaan putra-putri yang merupakan satu sisi adalah nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi lain dia telah merupakan amanah yang Allah letakkan di pundak-pundak kita semuanya. Yang kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawab kepada kita atas amanah tersebut. Adakah kita menjalankan atau menerima amanah terus dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya kita mendidik putra-putri kita tersebut sebagaimana Tebnam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjaganya daripada hal-hal yang akan merusakkan mereka ataukah sebaliknya kita mengabaikan pendidikan mereka kita biarkan putra putri tersebut tanpa pengawasan, tanpa pengarahan dan pendidikan daripada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-11 mengingatkan kepada kita semuanya. Yusikumullahu fi auladikum Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Al-wasiyah tentu saja terkait dengan perkara yang besar. Suatu yang diwasiatkan adalah suatu yang besar. Apabila ayat ini telah berbicara tentang masalah warisan, yusikumullahu fi auladikum awal ayat ini adalah atau bagian awal dia ini berbicara tentang masalah warisan apabila terkait dengan mas tentang masalah harta peninggalan saja Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semuanya tentang putra-putri kita bagaimana menanam kita berbuat adil kepada putra-putri tersebut tentu saja terkait dengan masalah tarbiyah mereka yang itu akan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat mereka tentu saja lebih diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimallahu taala dalam Sunan Kubra. Demikian juga Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam silsilah al-ahadis as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilun kullar ra'in amma star'ah." أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut ya. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ah. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas segala sesuatu yang dia pimpin. Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin bertanya tentang apa yang ada dalam kepemimpinan dia. Ahafidha amdaya, Adakah ia menjaga Suatu yang ada dalam kepemimpinan tersebut Ataukah dia menyanyiakannya dan mengabaikannya Dia jaga Apa yang ada dalam kepemimpinan dia tersebut Diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Ataukah dia menyanyiakan dan mengabaikannya Tanpa perhatian diri dia hatta yas'al ar-rajula an ahli baiti sampai-sampai Allah akan bertanya memintai pertanggungjawab kepada seorang atas keluarga yang dia pimpin. Termasuk di sini adalah putra-putri kita dan demikian juga istri-istri kita. Maka hendaknya kita di sini memikirkan ikhwati fiddin rahimani wa kita bayangkan bagaimana keadaan kita pada hari kiamat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini Allah akan bertanya kepada kita tentang putra-putri yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Karena pada asalnya pada dasarnya setiap anak yang lahir datang ke dunia ini dia adalah alal fitrah Artinya dia bisa menerima, bisa menjadi baik ketika pengaruh yang lebih dominan kepada kebaikan dan bisa menjadi jelek ketika pengaruh yang lebih dominan adalah kejelekan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi setiap anak yang lahir setiap anak yang datang ke dunia ini maka sungguh dia terlahirkan di atas fitrah di atas menerima apa saja artinya dalam keadaan lurus akan tapi kalau eh, apabila dia tetap dijaga dalam kelurusannya tetap lurus. Tapi apabila dia dibiarkan tanpa ada perhatian, tanpa ada bimbingan, maka dia enam akan keluar dari fitrah yang lurus tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'abawah. Maka kedua orang tuanya lah yang memiliki peran paling besar, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menjadikan anak yang lahir yang di atas fitrah tersebut apakah dia Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Idzan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik atau jeleknya putra-putri kita, saleh atau sebaliknya. Itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana tiap enam orang tua mengarahkan dan mendidik anak-anak tersebut. Apabila dia jaga, dia didik, diarahkan dengan tarbiyah Islamiah, maka dia akan terjaga di atas fitrah. Tapi apabila sebaliknya dia dinam disia-siakan, diabaikan tanpa perhatian dan pendidikan, maka di sana tentu saja pengaruh-pengaruh kelekan sudah siap menantinya. Dikatakan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala wa kam mimman asqa waladahu wa fildata kabidihi fid dunya wal akhirah berapa banyak orang tua yang menjadikan anaknya dan belahan hatinya jantung hatinya dia jadikan celaka di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang tua yang menjadikan putra-putrinya orang yang padanya disayanginya tersebut orang tua sendiri yang menjadikan celaka di dunia dan di akhiratnya. Kenapa demikian? Biihmalihi wa tarki ta'dibihi dengan sebab orang tua tersebut mengabaikan anak tersebut. Tumbuh kembang tanpa perhatian, tanpa arahan, tanpa bimbingan dari orang tuanya. Seakan kebutuhan atau tanggung jawab orang tua adalah sekedar memberikan makan, pakaian dan menyekolahkan setelah itu lepas. Saya sudah serahkan kepada sekolahan, saya sudah serahkan kepada pondok pesantren. Seakan-akan sampai di situ dan selesai. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Demikian juga berapa banyak orang tua yang menjadikan anaknya celaka. Dengan sebab dia membantu putra-putrinya pada perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu sang anak. Apalagi di zaman kita yang super canggih ini. dengan dunia iptek yang luar biasa perkembangannya dari hari ke hari semakin luar biasa. Ini kemarin model daftar tercanggih, masih keluar yang lebih canggih lagi. Dan betul-betul ujian ini ya. Terkadang sang anak ya lihat sekitarnya lingkungannya si fulan punya kalau dulu mungkin cuma tablet yang biasa, ya. sekarang yang lebih canggih lagi ya. Si fulan punya. nggak mau sekolah kecuali dibelikan. Ketika orang tua nggak jeli dan tidak hikmah dalam mengarahkan sang putri atau putra ataupun ini dan dia turuti apa yang menjadi selera dan hawa nafsu sang anak bisa jadi menjadi pintu yang akan mengantarkan kepada kecelakaan sang anak. Dan insya Allah kita semua tahu dalam masalah ini ya. Jangan anak-anak. Orang tua yang dewasa. Yang sudah punya nalar yang sempurna. Terkadang kurang bijak dalam menyikapi alat-alat teknologi yang super canggih sekarang ini. Ya. Kalau uh, eh, Imam Qayyim rahimallahu taala wa yazumu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad dolamahu fafatathu intifa'uhu biwaladihi وفوت عليه حظه haddahu fid dunya Berapa banyak orang tua yang dia berkeyakinan bahasanya dia telah memuliakan anaknya. Beranggapan bahasanya dia dengan fasilitas yang dia berikan kepada anak dalam rangka membahagiakan anak Padahal kenyataan faktanya riatnya wahwa ahanahu dia telah menjatuhkan anak dalam kehinaan dengan fasilitas yang dia berikan. Kalau dulu kan sekedar memberikan televisi ya, ditaruh di rumah di kamarnya. Entah apa yang disaksikan kita nggak tahu. Tapi waktu itu masih tidak sebagaimana sekarang ini. Bersama anak duduk di sofanya, dia berselancar sampai ke Amsterdam, sampai ke New York, sampai kemana. Dengan waktu yang singkat dan biaya yang sangat super murah. Dan sangat gampang. Tanpa harus kuliah, tanpa harus belajar, tanpa harus kursus, anak udah pinter. Terkadang dari berita-berita atau oleh Allah, informasi-informasi yang dia dapat, lalu dia bisa simpan dalam suatu tempat ya, yang kita tidak bisa untuk membukanya. Orang tua terkadang dengan fasilitas yang diberikan tadi kata Ibnu Qayyim adalah wa yaz'umu anahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Orang tua merasa bahasanya dengan dengan fasilitas tersebut dia telah memuliakan membahagiakan sang anak padahal pada hakikatnya dia menghancurkan anak. Ya kalau sekedar minta motor dan mobilnya. Kalau bagi yang mampu ini. Wa anau yarhamuhu wa qad Dia merasa bahasanya dia telah menyayangi sang anak buah hatinya. Terangkan dia telah mendolimi anak tersebut. Membuka pintu kejahatan dan kejelekan untuk sang anak. Fafatathu intifa'uhu biwaladi. Dan ketika orang tua sudah menyanyiakan anak, tidak memberikan pendidikannya, membiarkan menuruti apa yang diselera hawa nafsu sang anak sehingga orang tua tinggal di sini tinggal memetik hasilnya yaitu kehilangan manfaat dari anak tersebut. Doa sang anak yang dia tunggu ketika dia telah meninggalkan dunia yang itu satu-satunya amalan yang akan sampai kepada dia atau salah satu di antara amalan yang sampai kepada dia tidak kunjung datang. Bagaimana kita akan mengharapkan doa anak yang soleh sementara kita tidak menyiapkan anak terus menjadi anak yang soleh. Justru kita menjadikan dan memfasilitasi untuk menjadi anak yang toleh. Fafatajhu intifa'u biwaladi. Orang tua kehilangan manfaat dari anaknya. Wafawata alaihi hadduhu fid dunya dan akhir. Lebih daripada itu dia meluputkan, menghilangkan bagian kenikmatan dunia dan akhirat anaknya dihancurkan kebaikan dunia dan akhirat anaknya dengan dia meninggalkan pendidikan tersebut. Wa idza tabarta al fasada fil aulad apabila engkau perhatikan kerusakan yang terjadi pada anak Ra'aita amatahu min kibali al-abah maka engkau akan dapatkan kerusakan yang ada pada anak-anaknya disebabkan dari kedua orang tuanya. Sebabnya adalah dari orang tuanya sebelum yang lain. Anak-anak pang itu. Kenapa saya sedemikian rupa? Dia mengira bahasanya kebahagiaan ketika dia hidup bebas tanpa ada yang mengaturnya. Mau sholat, mau enggak, mau mandi atau enggak, ya. mau kerja atau enggak, bebas ada seorang ini keluarga salafiyin diuji ada salah seorang anaknya yang melepas kira. Ya. nasihat demi nasihat ya. dia khawatir kalau lihat anak pangan orang tuanya ya. khawatir kalau seperti ini dinasihati dengan penuh kelembutan dengan penuh kasih sayang agar sang anak mau kembali dan hafidul Quran ini nah, Hafidul Quran dinasihati orang tua dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, apa jawabnya? Justru mereka itu yang penuh dengan kebahagiaan bebas tanpa ada aturan yang mengaturnya. Dari pesantren Hafidul Quran. Tapi memang di sini ikhwati fidin rahimani wa Dunia kita memang dan masyarakat kita zaman kita tidak sebagaimana zaman Siti Nurbaya kan gitu. Atau zaman ketika kita kita masih anak-anak jauh beda dulu kalau mainan paling ketapel gitu ya. Sekarang udah lain. Pada banyak keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita tidak mendukung untuk kita menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang solehah atau soleh dan solehah. Taib Nabi Khotib Rahimani wa dalam, masih dalam kitab yang sama di tempat yang lain Al-Imam Al-Qayyim Rahimallahu Ta'ala Beliau menuturkan Wa aksarul awladi Innama ja'a fasaduhum min kibalil aba Mayoritas anak-anak maka semuanya kerusakan yang ada pada mereka adalah datang dari orang tuanya. Kerusakan yang ada pada anak apakah terjerat dengan narkoba ataukah dengan yang lainnya. Kita jangan bicara nggak mungkin putra putri kita yang kita perhatikan sejak kecil. Siapa bilang nggak mungkin? Seberapa banyak kita bisa mengawasi putra putri kita? Maka kata Ibnu Qayyim kembali sini bahwa aktsarul aulad mayoritas anak-anak. Inama ja'a fasaduhum min qibal aba. Sungguhnya kerusakan yang ada pada putra-putri anak-anak tersebut mayoritasnya datang dari orang tuanya. Wa ihmalihim lahum. Datang dari sebab orang tua mengabaikannya, menyanyiakannya. Wa tarki ta'limihim fara'idad dini wa sunnatahu dengan sebab orang tua tidak mengajarkan kepada anak kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah dalam agama ini. Fa'adha'uhum sigara falam yantafi'u bi'angfusihim. Orang tua tersebut telah menyanyiakan anaknya ketika di anak dalam usia kecil. Falam yantafi'u bi'angfusihim. sehingga mereka pun tidak bisa mendapatkan manfaat dari putra-putrinya. Falam yantafi'u bi fusi sehingga sang anak terus dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya walam yanfa'u aba'ahum kibar dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya ketika anak terus telah menjadi dewasa. Kama'ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq. Sebagian terjadi sebagian orang tua mengeluh atau marah kepada anaknya atas kedurakaan sang anak. Ketika dia dapatkan sang anak berani kepada orang tua membantah, membangkang ya. Marah. Faqala kata Ibnu Qayyim ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabira. Maka sang anak menjawab, wahai ayah, wahai bapak, sungguh engkau telah durhaka kepadaku di masa aku kecil yaitu dengan tidak mendidiknya. Fa'akok tuka kabira sehingga aku pun durhaka kepadamu ketika engkau di usia lanjut. tani walida fa'adok tuka syaikhan kabira. Dan kau menyanyiakan diriku ketika aku masih kecil. Maka demikian pula aku menyanyiakan engkau di usia, di usia, di usia senjamu. Ikhwati bidin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kewajiban yang pertama kali atau tanggung jawab yang pertama kali yang ada pada pundak orang tua terhadap anaknya adalah bagaimana orang tua me berupaya menyelamatkan putra putri tersebut dari nama adab Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanggung jawab dan kewajiban pertama kali yang ada di pundak kita terhadap putra putri kita sebelum tanggung jawab dan kewajiban yang lainnya. Bagaimana kita menjaga putra-putri yang Allah amanahkan dan anugerahkan kepada kita tersebut agar mereka tidak tersentuh oleh api neraka, agar mereka tidak terjatuh pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Yang demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Ya ayyuhalladzina amanu wahai segenap orang-orang yang beriman Allah menyeru di sini orang yang beriman Orang-orang yang dalam kolbunya terdapat iman karena hanya mereka yang akan mengambil pelajaran dari seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang orang dalam kolbunya tidak rasa iman, sejuta panggilan dari Allah maka dia akan bermanfaat bagi mereka. Allah panggil orang yang memiliki iman dalam kalbunya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian. Dan demikian jagalah keluarga kalian dari api neraka. Dari azab neraka. Azab yang la yutaq. Tidak seorang pun untuk mampu untuk memikulnya. Wakuduhan nas wal hijara yang mana neraka atas bahan bakar adalah batu dan manusia. Alaiha malaikatun giladun syidat yang di, yang pada neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. di mana mereka senang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka dan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hamidallahu taala. Beliau memberikan penjelasan terhadap makna eh, terhadap ayat ini ya. Famin awail wajibatu jahal an'am abna. Sehingga Kewajiban pertama kali yang wajib dilakukan orang tua kepada anak-anaknya, putra-putrinya adalah ingqaduhum minan nar. Bagaimana orang tua terus berupaya berupa, berusaha membebaskan, menyelamatkan putra-putri mereka dari adab neraka. Bagaimana orang tua berusaha membebaskan putra-putrinya untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang pertama kali sebelum yang lainnya, sebelum kewajiban untuk memberikan makan, minum dan tempat. Bal hadza afdal ma yuqaddimuhu al-aba li abnaim bahkan menyelamatkan putra-putri kita dari adab neraka adalah merupakan perkara yang paling utama, perkara yang paling mulia yang diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Apa artinya misalnya? orang tua nah menyekolahkan anak dengan pendidikan yang tinggi nggak cukup untuk belajar di Indonesia sampai ke negeri luar entah ke Eropa atau ke Amerika atau yang lainnya atau ke Australia apa artinya tersebut ketika upaya tersebut tidak menjadikan sang anak Vietnam terjaga dari api neraka justru mengedepankan mendekatkan mereka kepada api neraka tidak bermanfaat. Tapi yang terpenting di sini yang paling utama adalah bagaimana orang tua berusaha dan berupaya menjauhkan dan menyelamatkan sang anak yang bukan buah hatinya, belahan jantungnya, dia selamatkan dari adab neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. sebagian orang tua ya. Kita bicara secara umum. Mereka akan merasa rugi, bahkan marah ketika mendapatkan prestasi belajar anaknya turun atau jeblok. Marah luar biasa. Kenapa demikian? Apalagi sudah diikutkan les dan sebagainya masih jeblok marah yang belum tentu sang ayah atau orang tua itu marah ketika sang anaknya tidak menjalankan sholat, tidak puasa Ramadan, apalagi Jumatan ya. Tidak pernah tersentuh. hariku yuhariku sakinan, tidak bergerak sama sekali. Tidak tersentuh hatinya. Ini sesuatu yang sangat ajib. Sangat mengherankan. Untuk perkara dunia bisa marah luar biasa tapi untuk keselamatan sang anak ketika anak meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, dia tidak tersentuh sama sekali dan tidak merasa sama sekali. Padahal permasalahannya bukan ringan, tadi telah kita sebutkan hadis Tebnam yang diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Hibban dan Sahih al tadi ya. Allah sa'ilu kulli ra'in amma star'ah ahafidha amdaya hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dalam hadis yang mutanaam diriwayatkan muttafaqun alaih dari Ma'qil bin Yasar semakna dengan hadis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allah ra'iyatan falam yahtuha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Al-masalah bukanlah ringan. Bukan permasalahan yang sepele akan permasalahan yang sangat besar dan berat. Tanggung jawab dalam menyelamatkan amanah yang Allah amanahkan kepada kita, kita selamatkan dari api neraka sebelum dan sebelumnya kita menyelamatkan diri kita. Kata Rasulullah, "Ma min 'abdin yastar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya kepemimpinan, artinya Allah berikan dia kekuasaan untuk memimpin apakah keluarga ataukah anak atau yang lebih daripada itu ya. Istara'ahullahu ra'iyatan Allah jadikan dia sebagai pemimpin kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Falam yahtuha binasihatin kemudian dia tidak memberikan upaya nasihat, arahan, bimbingan. Dia sia-siakan, diabaikan. abaikan. Apa balasannya ikhwati fidin? illa lam yajid raihatal jannah kecuali dia tidak akan pernah mencium bau surga. Bukan hanya anak atau orang yang ada dalam bawah tanggung jawab dia yang dia sia-siakan, yang dia tidak jaga dia benar. Bahkan dia sendiri terancam. Dia sendiri juga terancam untuk tidak mencium bau surga. Dan tidak dilakukan lagi ikhwati fidin rahimani wa ini merupakan kerugian yang sebesar-besarnya kerugian. Khasarah ayumah khasarah. Kerugian yang tidak bisa ditebus. Penyesalan yang tidak akan bermanfaat lagi. Penyesalan yang dilakukan oleh seorang. Ketika dia datang pada hari kiamat dia akan merugi. Kul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin Katakanlah wahai nabi kata Allah Innal khasirin sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi itu adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah yaitu orang-orang yang diri mereka dan keluarga mereka dah rugi ada pada kerugian pada hari kiamat. Ketika dia tidak bisa lagi lari kemanapun, dia rugi di situ. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahasa yang demikian adalah betul-betul kerugian yang nyata. Ikhwati rahimin rahimani rahimakumullah. Su'u tarbiyah. Pendidikan yang salah kaprah dari orang tua kepada anak-anaknya. Salah didik, salah asuh. Ini memiliki efek negatif yang sangat besar bukan kepada pribadi anak dan orang tua saja, tapi efek negatif dari salah asuhan dan salah didik tersebut adalah di samping menimpa pribadi anak dan orang tuanya, karena orang tuanya juga terancam menyanyiakan amanah, demikian juga akan berdampak kepada masyarakat di mana tinggal, bahkan kepada negara. Coba, kalau setiap anggota masyarakat terkecil, yaitu keluarga, masing-masing mengabaikan, kemudian dalam satu RT rusak semua, dalam RT RW rusak semua, lebih luas Sekupnya kelurahan, lebih luas lagi kecamatan. Semuanya demikian, holas Hancur negara. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimallahu taala dalam kitabnya Bahjatul Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimallahu taala beliau menjelaskan tentang efek negatif yang muncul disebabkan ketika orang tua masing-masing semuanya mengabaikan tentang pendidikan putra-putri mereka. Kala rahimallahu taala amma ihmalul aulad Adapun permasalahan menyia-nyiakan pendidikan putra-putri tanpa bimbingan, tanpa arahan. Tidak ditanamkan akidah yang sahihah. Tidak ditanamkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajarkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah tidak diajari rasa muraqabah bahasanya Allah senantiasa mengetahui dan melihat keadaan kita yang besar dan yang kecil bahkan disia-siakan fadhararuhu kabir wa khataruhu khatir maka madaratnya sangat besar sekali dan bahayanya pun demikian pula besar قال أرأيت لو كان لك بستان فنميتها فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقيه ولم تنكيه من الآفات wa tu'iddahu lin-numui fi kullil awqat alaysa hadha min a'dhamil jahli wal humqa wal humqi kemudian saya di sini memberikan permisalan bagaimana sekiranya kalau sekiranya engkau memiliki sebuah kebun engkau olah engkau kelola kebun tersebut engkau tanami berbagai macam buah-buahan dan pohon-pohon yang ada dalam kebun sudah semudah tumbuh, masya Allah bagus. Sudah mulai berbuah, mulai berbunga, berbuah yang masing-masing yang ada dalam kebun tersebut. Ini kebun yang ingin dihasil eh, dipetik hasilnya nih. Kemudian setelah ditanam, dirawat, sudah mulai berbuah, Thumma ahmal tahu falam tahfad. Engkau abaikan kebun tersebut, enggak engkau jaga sama sekali. Enggak engkau sirami, enggak engkau bersihkan dari gulma-gulma yang ada atau penyakit-penyakit yang datang kepada kebun tersebut, eh, yang menimpa kebun tersebut. Sementara engkau mengharapkan itulah berkembang. Bukan bukan kebodohan yang paling berat dan demikian juga kedunguan. Ingin Abai itu eh, membuat usaha, perkebunan sudah ditanam, sudah berbuah, berbunga, tinggal memetiknya nih. Siap untuk memanennya, tapi tidak dirawat, tidak disirami, tidak dijaga dari gulma dan sebagainya. Ini kalau tanaman. Ya. Kalau orang petani di desa mungkin ya, dia sudah garap sawahnya sedemikian rupa, dia tanami padi, sudah dia pupuk, habis itu dia tinggal pergi sama sekali. Tahu-tahu datang pengen panen. Kira-kira bisa enggak untuk panen? Aljab tidak. Maka demikian juga sang anak. Ketika kita mengharapkan kesolehan mereka, doa mereka ketika kita di usia senja atau setelah kematian kita. Sementara kita abaikan tanpa pendidikan. Apakah mungkin datang doa tersebut dengan sendirinya? Ilah insya Allah ya. Kata Syekh, "Fakaifa tuhmil auladaka alladhi hum fildatu kabidika wa thamratu fuadika wa nuskhatu ruhika?" Kalau terkait dengan tanaman yang kau harapkan hasil dunianya saja. Ketika engkau menyanyiakan dan melakukan kebodohan dan kedunguan. Bagaimana engkau akan menyanyiakan putra putrimu yang merupakan belahan jantungmu? yang bukan bagian dari rohmu, dari jiwamu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa mayyita yang akan berdiri pada posisimu selagi hidup dan setelah mati atau ketika engkau masih hidup dan setelah mati. Bisa adatihim tatimmu sa'adatuka. Putra putri yang mana kebahagiaan mereka adalah bagian dari kebahagiaanmu. wa bi falahihim wa najahim tudriku bihi khairan katsira putra-putri yang mana kebahagiaan mereka keselamatan mereka telah akan yang dengannya akan dicapai kebaikan yang banyak wa may yadhakaru ila ulul albab akan tapi tidaklah sadar dan faham hal ini kecuali orang-orang yang berakal Ikhwati fidin rahimani warahmatullah dari pemaparan yang kita telah sebutkan tadi baik dari ayat Qur'aniyah atau hadis nabawi ataupun pernyataan dari al-Imam Al-Qayyim rahimallahu taala. Demikian juga al-Imam As-Sa'di rahimallahu taala semua menunjukkan ahammiyatu tarbiyatul abna. Pentingnya tarbiyah pendidikan kepada putra-putri kita bahasanya solahuhum kesolehan mereka atau sebaliknya sangat bertimbal balik dengan perhatian kita. Kesolehan mereka, kebaikan kita mereka adalah nam berpengaruh besar, nam, ter, nam dipengaruhi dengan besar dengan bagaimana kita membimbing dan mengarahkan mereka. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara upaya kita dalam mengarahkan dan mendidik putra-putri kita semuanya adalah dengan kita memberikan uswah hasanah. Dengan kita Tebnam memberikan contoh yang baik kepada putra-putri kita semuanya. Dengan kita bertakwa fi anfusina dengan kita berusaha untuk bertakwa pada diri kita semuanya. Karena ketakwaan kita tersebut, ya, kesolehan dari kita semua, itu sangat berpengaruh besar terhadap kesolehan putra-putri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam bersama dengan Khadir. Ketika Khadir menegakkan sebuah dinding yang hampir Rabah Maka Khadir menjelaskan kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu tentang perbuatan yang dia lakukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Kahfi ayat yang ke-82, "Wa ammal jidaru" fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada an yablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik Wa amal jidar adapun dinding tersebut. Ya. Fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah maka sungguhnya dinding telah milik dua orang anak yatim yang ada di kota ini. Di mana di bawah dinding tersebut terdapat harta peninggalan kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Dan dahulu selagi hidupnya kedua orang tuanya orang tua yang soleh. Fa'arada rabbuka an, yub, an yabluga asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Dan Allah menghendaki untuk menyelamatkan harta peninggalan orang tua tersebut dan Allah keluarkan harta tersebut. Rahmatan min rabbik sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak yatim tersebut. Perhatikan di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Athar pengaruh kesolehan orang kedua orang tua kepada anak. Hatta peninggal orang tua pun anak akan merasakan athar dari kesolehan orang tuanya. Allah akan jaga putra putri kita dari segala sesuatu yang akan memadaratkan mereka dengan kesolehan kita. Allah akan jauhkan anak dari segala sesuatu yang akan memadaratkan mereka dan menyimpangkan mereka ketika kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak rahimallahu taala Dan demikian juga Al-Humaidi dalam kitabnya Al-Musnad dari Sa'id bin Jubair. Rahimallahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam menjelaskan tentang ayat ini wa kana wa kana abuhuma salihah dan dahulu kedua orang tua anak yatim adalah orang tua yang soleh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini hufidha bi solahi abihima. Kedua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala su wal makruh dengan sebab kesolehan kedua orang tuanya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dan Al-Humaydi juga Demikian juga dilihatkan oleh Abu Nuaim fil Hilyatul Aulia. Dari Muhammad ibn Munkadir menjelaskan ayat tersebut Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yahfadu bihifdir rajuli as-salihi waladahu wa walada waladihi wa duwairatahu allati fiha wa duwairati haulahu fama yazaluna fi hifdhin Allahi wa satrin kata Muhammad bin Munkadir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjaga dengan sebab kesolehan seorang uh, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjaga anak seorang dengan sebab kesolehan dia kesolehan orang tuanya dan demikian juga akan menjaga keluarga keluarga orang tersebut dengan sebab kesolehan seorang Ketakwaan seorang akan berpengaruh kepada anaknya, keluarganya, Waduairat haulah haulahu dan demikian juga keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Fama yazaluna fi hifdin minallahi wa Mereka semuanya akan terus nanti ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati din rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan tadi bahasanya solahu al-walidain kesolehan kedua orang tua. Ini memiliki pengaruh besar terhadap kesolehan anak. Kesolehan anak. Ketakwaan kedua orang tua. Dan demikian juga sangat berpengaruh besar terhadap kesolehan ketakwaan sang anak. Seorang anak yang menyaksikan dan melihat kedua orang tuanya sangat menjaga sholat jamaah. Misalnya, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa keluar dari lisannya ayat-ayat Qur'aniyah dilantunkan. Tentu saja akan berbeda dengan anak yang menyaksikan Zaid Naam kedua orang tuanya adalah ada dalam perbuatan perbuatan kejelekan. Misalnya show hari ini di sana, besok manggung di sana. Ya. Hari-hari yang dipegang adalah tablet. Yang keluar dari lisannya adalah nyanyian atau kata-kata yang jelek. Tentu saja anak yang tumbuh pada dua keluarga yang berbeda adalah berbeda. Anak yang menyaksikan kedua orang tuanya penuh dengan nuansa ibadah, sangat menjaga amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah doa ataukah salat ataukah puasa atau baca Al-Qur'an dan yang lainnya dia akan berusaha meniru bahkan anak yang masih kecil ketika mendengar orang tuanya melantunkan ayat Quran dia akan berusaha dengan celotehannya bacaan ayat Quran ya coba aja gitu tapi kalau yang orang tuanya dia hari ini show ke sana, besok tampil di sana, manggung di sana. Apalagi diajak untuk manggung. Yang keluar dari lisannya pun juga nyanyian. Kalau yang didengar adalah caci makian pun demikian. Yang akan keluar di sang demikian. Seperti dalam hadis tadi, kulu walad kulu mauludun yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasiranihi au yumajjisinanihi. Sangat berpengaruh Apalagi kalau sang anak diajari, nak tolong bapak belikan rokok. Dengan berbeda dengan anak yang tidak pernah melihat sama sekali ayahnya merokok. Apalagi disuruh beli rokok. Tentu saja di sini akan bertanya. Yang yang dibeli beli, suruh beli rokok akan mengatakan, oh berarti nggak ada masalah. Ini contoh kecil gitu bahasanya perilaku atau ketakwaan atau sebaliknya yang ada pada orang tua sangat tetap berperan besar dalam membentuk kepribadian sang anak. Ikhwati bidin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ya, ketika kita mengajari sang anak untuk kebaikan. Maka jangan sampai kita mengajarkan kebaikan kemudian kita melanggar sesuatu yang kita melarang kepada putra-putri kita semuanya. Karena bukan hanya sekedar teori, butuh praktek dari orang tua. Ya. Kita mengajari sang anak untuk jujur. Ya bunai, wahai anakku. Ya. Hendaknya kita selalu jujur dibawakan hadis misalnya inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yasduku wa yatahriyas sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dijelaskan tentang keutamaan jujur, diingatkan tentang bahaya dusta. Tapi suatu ketika ya, tanpa kita sengaja kita mengajari anak dusta misalnya ada tamu misalnya. Ada tamu. Nanya bapak ada enggak? Gitu. Bilang bapak enggak ada. Gitu. Ini adalah tarbiyah sayi'ah. Kita ngajarkan untuk jujur, tapi di sisi lain ternyata kita melakukan ketidakjujuran. Kita melarang anak untuk bohong, ternyata kita mengajari anak untuk bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ucapan Nabi Saleh, Nabi Suaib alaihi salatu wassalam dalam surat Hud ayat yang ke-88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum. In uridu ilal islaha mastata'tu. Ini seorang nabi menyampaikan kepada kaumnya dan umatnya. Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum. Aku tidak ingin untuk menyelesaikan kalian pada perkara yang aku melarang kalian. Artinya Ketika aku melarang suatu perkara, nggak mungkin aku akan menyelisihnya, aku mengerjakannya. In uridu ilal islah. Tidaklah aku menginginkan kecuali untuk melakukan perbaikan. Mas tata'tu setayibnam sejauh kemampuan yang ada. Dan demikian juga dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian berkata sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya? Artinya maksud di sini adalah jangan sampai ketika kita mengajarkan suatu kebaikan kepada anak kemudian kita melanggar sendiri. Kita mengajak anak, merintahkan anak, "Nak, sudah adzan ke masjid." Sementara kita nggak segera ke masjid, bahkan nggak ke masjid. Nah, ini bukan terbiak justru akan lebih bermanfaat dengan kita menjaga sholat eh, yang itu disaksikan oleh sang anak walaupun kalau seandainya tidak diiringi dengan ajakan itu lebih bagus daripada kita menyuruh tapi kita menyelisihinya nak baca Quran sementara ayah dan ibunya nggak baca Al-Quran ayo sekarang waktunya murojaah sang anak suruh murojaah dapat tugas apa dari pondok gitu tapi orang tua asik dengan tablet dan mengikuti beritanya Ahok gitu. nah ini adalah semua adalah kontroversi. Apabila kita menghendaki terbiah kita telah betul-betul membawa manfaat, maka ini butuh kepada Tebnam la ilaha Allah uh, uswah dari kita dan yang berikutnya kita akhiri di sini ya. Di antara upaya kita adalah dalam mau, apa itu mendidik putra putri kita adalah doa. Doa lil aulad. Kita mendoakan kebaikan untuk putra putri kita. Dan banyak sekali ayat-ayat Qur'aniyah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahasa mereka mendoakan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan putra-putri yang soleh dan salehah. Di antaranya adalah dalam surat Maryam Allah mengkisahkan doanya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Nabi Zakaria berdoa Rabbi habli miladunka waliya. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak. Yarisuni wa yarisu min ali Dawud yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Dawud waj'alhu rabbi radhiya dan jadikanlah wahai Tuhanku wahai Rabbku jadikanlah putraku tersebut anak yang diridhoi ya. jangan lupa jangan kita mengandalkan kepada upaya secara fisik secara tebnam teori tadi sementara kita mengabaikan doa kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Demikian juga Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Demikian juga Nabi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ikhwati fiddin rahimani rahimullah. Pengaruh doa kepada kesolehan anak adalah sangatlah besar sekali. Diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimallahu taala dalam sunannya dalam kitab Tolak pernah ada seorang sahabat yang pisah cerai dengan istrinya dikarenakan istrinya tidak mau Islam sementara dia muslim Keduanya berebut kepada sang anak. Anak putrinya. Berebut dengan putrinya. Sang ayah yang muslim menginginkan putranya putrinya ikut dia. Sang ibu yang menyusui dan mengandungnya menginginkan ikut sama dia. Sementara suruh masuk Islam nggak mau. Suruh masuk Islam tidak mau. Maka kemudian keduanya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merintahkan sang ayah duduk pada sebelah salah satu sisi dan ibunya di sisi yang lain dan diletakkan sang bin sang putri di tengah. Kata Rasulullah kepada kedua orang masing-masing kalian manggil. Sang ayah, nak sini. Sang ibu, nak sini. Dan ternyata sang bayi pun merangkak menuju uminya. Bang, sang bapak udah ketir-ketir. Nabi alaihi salatu wassalam di sini menggunakan senjata yang paling ampuh yang terakhir berdoa ya Allah mahdiha Allah mahdiha langsung belok ke bapaknya dan ditekap bapaknya ini pengaruh doa ya jangan abaikan jangan remehkan masalah doa doa angkat tangan kita dengan sepenuh hati kita yang paling dalam untuk kebaikan diri kita keluarga kita putra putri kita yang kita harapkan kesolehan mereka yang kita harapkan syafaah mereka dan doa mereka yang kita nantikan.